Ini yang dilarang. Karena tasyabuh dengan penyembah matahari. Kau muslimin yang saya hormati. Karena dia salat nafilatun mutlaqah atau naflun mutlaq maka tidak berkait dengan salat Jumat sama sekali. Amma ratibatul Jum'ah fahiya ba'daha. Adapun rawatib qabliyah tidak ada. Yang ada ba'daha, yang ada setelah salat Jumat.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 <laughs> Dua-duanya ada kekurangan surutnya. Tetapi kalau enak aja, kalau sudah dibayar dan sudah menjadi penguasa, maka harus kita taati. Dalilnya apa yang sudah sering kita bacakan. <laughs> Tasma wa <laughs> atau wasiat Nabi SAW wa ta'ah wa in alaikum Taatlah kalian pada penguasa kalian kata Nabi.